<clears throat> Terakhir yang kita baca ucapan beliau minha hamlu kalamil ikhwan sudah. Sekarang itu. Baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Wa minha Dan diantara Etika persahabatan Etika ukhuwah ialah hamlu kalamil ikhwani ala ahsanil wujuh. Ma wajadta dzalik. Kita membawa ucapan teman-teman kita, saudara kita, ikhwah-ikhwah kita dibawa kepada sisi yang paling bagus. Makna yang paling baik. Ma wajadta dzalik selama engkau mendapati hal itu. Qala Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu berkata Sa'id bin Musayyab semoga Allah meridainya. Beliau seorang tabi'in dari kaum ulama tabi'in. Kebiasaan para salaf, para ulama kalau yang didoakan sahabat bahasanya radhiyallahu anhu at-taradhi. Kalau selain sahabat didoakan rahmah at-tarahum rahimahullah. Beliau mengatakan kataba ilayya ba'du ikhwani minas sahabah. Beliau mengatakan menulis surat kepada aku sebagian temanku dari kalangan sahabat. Beliau memang hampir semua riwayatnya dari para sahabat. Sebagian dari tabi'in yang lain. Karena Said ini termasuk kibar tabi'in. Bahkan dikatakan a'lamut tabi'in. Yang paling alim di kalangan para tabi'in. Sehingga teman-teman beliau, guru-guru beliau, itu hampir semua dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan sebagian temanku dari kalangan sahabat kirim surat kepada aku. Isinya adalah an dha' amra akhika alal ahsani ma lam tughlab. Letakkan urusan saudara kamu itu pada perkara yang terbaik malam tughlab selama engkau gak terkalahkan. Baik. Ikhwanafitina nasakumullah Kali ini yang kita bahas Ialah ketika kita mendengar Atau sampai kepada kita berita Dari saudara kita, teman kita, ikhwah kita Sebuah kata-kata yang kurang patut kata-kata yang kurang tepat, bahkan mungkin kata-kata yang salah, yang keliru, atau sampai kepada kita tindakan, perbuatan teman kita, saudara kita, ikhwah kita yang kurang patut, yang kurang tepat. Sampai begitu, khobar. Barakulahikum ini kalau mau dirinci terkait dengan orangnya itu beragam tipe orang, beragam kondisi orang, berbeda pula kita menyikapinya. Yang dimaukan oleh Allah di sini adalah itu ikhwah kita. Berarti saudara kita. Sesama kaum muslimin, sesama alusunnah, salafiyin, ikhwah. Ma'ruf dengan kebaikannya, teman kita, sahabat kita, ikhwah kita. Kalau sampai dari mereka berita hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang patut, maka yang pertama kali harus kita tunjukkan ialah husnudon. Baik sangka dulu. Ucapan dia itu kita kasih ihtimal kemungkinan makna yang paling baik yang kita tahu tentang dia. Oh mungkin dia begini. Oh barangkali yang dia maukan kata ini atau ini atau itu. Dikasih makna yang terbaik. Kenapa? Dikarenakan yang kita tahu dari dia selama ini, ini orang baik. Ini orang bagus, teman kita, sahabat kita tumben ngomong kayak gitu kan gitu ya kok ada om yang kurang pas kurang tepat yang pertama harus baik sangka dulu mungkin yang dia maukan adalah ini barangkali ini mungkin itu cek berita mengatakan enggak dia mengatakan a bener a begitu oh mungkin dia ketika itu lagi eh, lupa atau lagi tidak sadar atau lagi lagi galau atau mungkin pikirannya lagi suntuk banyak masalah barangkali sehingga dia mengatakannya seperti itu dikasih terbaik baik Husnudhan dulu dikarenakan itu sahabatmu, itu teman kamu, kamu tahu siapa dia, itu ikhwah kamu. Namanya husnudhan layak dikarenakan memang dia seorang muslim layak dikarenakan dia seseorang muslim yang punya komitmen di atas sunnah layak dikarenakan dia selama ini orang baik-baik kita kenal saleh bertakwa kepada Allah Jalla wa ala punya semangat belajarnya semangat ngajinya semangat beramalnya akhlaknya bagus selama ini Hakata. Ketika muncul itu semua yang pertama kali husnudzon. Kasih sekian banyak berbagai macam opsi-opsi kemungkinan dari yang, yang dia sampaikan tadi. Baik. Baru yang kedua penambahan langsung tabayun. Langsung ke orangnya, pas ketemu empat mata berdua, ta'al ya Antum cross check, antum konfirmasi. Barakallahu fikum. E, sampai kepada saya berita antum mengatakan begini-begini. Apa benar akhi? Langsung tanya aja, baik-baik. Empat mata, harus empat mata, sembunyi-sembunyi. Oh iya benar. Sampai kepada, iya betul saya mengatakan begitu. E, afalnya akhi, yang antum mau kan apa dengan kata-kata ini? Ya nggak ada ya, ya kata-kata itu. Berarti kan dipastikan salah, Enggak patut, Enggak pantas. Maka yang ketiga adalah an-nasihah, al-islah. Nasihati dia, perbaiki dia dengan baik, arahkan dia, berikan bimbingan kepada yang terbaik, sampaikan dengan bahasa yang tepat, itu keliru. Afalnya akhi ini salah ini kurang patut karena begini begini begini begini hadza huwa dia kalau orang baik dia kalau ikhwah yang memang baik langsung rujuk gampang orangnya oh iya jazakallah akhirnya saya ketika itu nggak sadar atau apa gitu Terus saya urusannya minta dia kemudian memberikan klarifikasi kalau diperlukan dia salah dalam ucapan tadi keliru dalam tindakan tadi, dia sampaikan. Selesai, sudah. Alhamdulillah, dia rujuk. Jangan dibahas lagi. Sampaikan jangan diulangi lagi. Atau ternyata kita cross check kepada dianya dia memiliki banyak uzur. Oh iya. Saya nggak sadari, misalkan. Oh iya. Wah, lupa saya. Ya, mungkin berarti dia mungkin lagi galau, lagi suntuk, banyak masalah, nah, ekonominya lagi kacau barangkali, income-nya lagi kurang, maisha lagi kacau, banyak problem di rumah barangkali. kalau mengucapkan kata-kata itu, sampaikan. Iya, datang kepada aku fulan, dia orang yang kita percaya, memberikan khobar kepada saya, antum begini. Diingatkan. Kalau dia orang baik, rujuknya gampang. Kalau dia orang yang jelek akan ngeyel. Itu kan kelihatan akan ngeyel, akan menentang. Eh? merasa dia diapakan, diapakan, diapakan, padahal nggak ada nggak ada ngapa-ngapain. Ini ya, seperti ini berarti dia telah berubah. Afan ya akhi, saya tahunya antum dulu masya Allah orangnya baik, orangnya bagus, orangnya gini. Kok sekarang dia jadi gini ya akhi? Itu salah, itu keliru. Kita sudah baik-baik menyerang pada antum itu keliru itu salah. Ada apa tuh gini? Oh, hmm, tahu menjadi jadi. Ya sudah wassalam wis. Engkau telah berubah. Engkau bukan fulan yang saya kenal selama ini. Oh, ya sudah. Wassalam, assalamualaikum selesai. Tinggalkan dia, jauhi dia. Pertanda ini orang jelek. Nah kata ya, ada prosesnya ada tahapan-tahapannya. Baik, apalagi ikhwa antum itu punya sesuatu, manzila, kedudukan, dia sebagai orang yang dituakan di situ barangkali atau sebagai pengampu tarbiyah dakwah di situ barangkali atau siapa mungkin ustadznya, mubaleknya, pengajarnya harus lebih lebih lagi khusnudonnya harus lebih lebih lagi di cross check klarifikasi dengan tahapan tadi sampai kita tahu A atau B. Barakallahu fikum. Ini yang dimaukan sama muallif. Ada tahapnya husnuzan lalu tasaffut tabayyun lalu kalau dia salah an-nasihatu wal islah. Haga. Itu upaya kita sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ikhwah yang lainnya berupaya sekuat tenaga memperbaiki teman kita yang ternyata jatuh dalam hal yang kurang patut, kurang tepat atau bahkan mungkin dia salah. Itu konsekuensi persahabatan. Tidak boleh langsung, tidak boleh langsung atau suubon. Belum antum cross check, belum antum proses, langsung suubon, tidak boleh. Iya kemauan hati-hati kamu dari prasangka yang buruk fa inna dhanna akdzabul hadis dikatakan prasangka yang buruk itu ucapan yang paling dusta diminta jangan suudzon tidak boleh tidak boleh langsung mengatakan sampai khobar tentang si fulan kurang patut kurang tepat langsung ambil langsung goreng ternyata antum selama ini begini ya hmm? Taunya anak tuh begitu ternyata tuh begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begitu. Wah, habis wis. Lebih jahat lagi langsung kemudian disampaikan, di share di halai ramai tentang dia. Fulan itu begini, Alan itu begini. Saya gak menduga dia dia sampai begitu. Ternyata dia begini begini. Habis. Padahal belum di cross check. Begitu di cross check ternyata khobarnya salah. nggak salah, mungkin salah kalimatnya, salah memahaminya. Di cross check ternyata dia orangnya enggak sadar ngomong seperti itu. Ketika ngomong demikian lagi galau, lagi suntuk, lagi apa begitu. Antum terlanjur menyikapi, terlanjur terlalu jauh Seumurnya. Apa akibatnya? Kles. Dia akan kecewa, dia akan marah bahkan mungkin. Dia merasa persahabatan dia dikoyak-koyak. Ya sudah ribut. Yang itu salah, ini juga salah. Kesalahan orang disikapi dengan cara yang salah pula maka hasilnya adalah kesalahan keretakan hubungan renggang hubungannya, pecah bahkan sebelum-sebelumnya bersahabat, berkawan, sekarang bermusuhan. Dikarenakan suudzon tadi atau cara yang kurang bijak tadi. Hati-hati. Ini yang pertama. Kalau orangnya adalah ikhwah kita. Barakallahu fikum. Wa hakadha ikhwan ya fillah ketika yang eh, yang menyampaikan kata-kata itu awamul muslimin masturin. Masyarakat kita yang luas, tetangga kita, sekitaran kita dari muslimin. Dan dia orang yang mastur. <clears throat> mastur maknanya tidak dikenal sebagai ahli maksiat atau orang jahat atau ahli bid'ah. Muslimin secara umum awam juga sama harus sikap dengan sikap seperti ini. Mereka muslimin. Ya, tangan kita misalkan jiron kita muslimin biasa, bukan orang yang jelek. Sampai kepada kita khobar tentang mereka A, B, C, D kok kurang nyaman, kurang patut, kurang tepat. Ini langkahnya. Husnudon dulu. Yip. Baru yang kedua, cross check dulu. Dikonfirmasi terlebih dahulu. Baru yang ketiga ada upaya nasihat atau islah perbaikan untuk dia. Agar Itu menjaga perasaan, menjaga hati, menjaga keutuhan ukhuwah, menjaga persaudaraan barakallahu terutama ketika mendapati ada yang salah, ada yang kurang patut, ada yang kurang elok ucapannya atau perbuatannya atau etikanya. Dengan cara seperti ini akan terjaga yang namanya ukhuwah itu, terjaga yang namanya persahabatan itu. Ini konsekuensi ya, pak Barakallahu fikum. Dipahami ya? Yang ketiga. Yang ketiga adalah sosok orang yang memang masyhur, ma'ruf, bisyar. Dikenal orang jahat, orang jelek, fasik, fajir, Ahli maksiat. Orang jahat, orang jelek. Muncul tersiar dari dia kata-kata yang kurang elok. Tindakannya kurang elok. Ya sudah wassalam. Tambahkan saja itu semua dalam daftar kejahatan dia. Emang dia orang jahat. Oh fulan, semalam mabuk-mabukan dia minum air putih ternyata air keras atau air e, miras banyu putih ketoknya putih bening bang diinum ternyata ternyata miras mabuk ini eh, minggir kali ini pinggir TPI sana mabukan pula siapa sih Pula emang biasa pemabuk emang dia biasa minum miras, emang dia pecah belatang, emang dia begini, ya sudah, puasalah ya. Tambahkan pada daftar kejahatan dia, kejelekan dia. Fulan ditangkap yang di yang gerinting bisa dia ketangkap berben, maling ketahuan dia maling rumahnya janda kaya di gerinting Lho bakas rondo. Beneran ngantuk. Arep itu, Eh? Ketangkep. Siapa sih? Fulan. Emang dia dikenal maling. Emang dia selama ini bolak-balik ditangkap karena maling dia. Eh? Dulu bola kambang, terus pulau lampes, sekarang gerinting. Nanti bentar lagi eh, kelut barat sana. Eh bolak-baren eh, Karangasem, oh Karangsari, Karang-Karang. Ma'ruf, ya sudah tambahkan ke daftar kejahatan dia. Memang dia dari sononya masyhur dengan kejelekan dan kejahatannya. Yang ini nggak boleh pakai husnul lagi. Nggak usah pakai husnul lagi. Memang dia orang jelek. Selesai. Wahakata barakallahu terkait dengan Subuhat, Dia dikenal selama ini memang sahibu hawa, orang yang menyimpang, orang yang sesat. <clears throat> terkait dengan pemahamannya, pemikirannya radikal. Amaliyah-amaliyah dia memang selama ini kurang tidak benar. Menyimpang dari bimbingan Nabi Muhammad SAW, bimbingan sunnah. Tersirat dari dia, sebuah amal amal yang misalkan klenik klenik aroma-aroma syirik aroma-aroma bid'ah begitu ya wassalam <clears throat> dia tambahkan kepada dia daftar penyimpangan dan radikalisme dia emang dia radikal emang dia orang yang menyimpang dan sesat selesai ini poin berikutnya ini poin berikutnya dipahami gak? Jangan sampai salah dalam penyikapan. Jangan mengatakan sebentar ya akhi. itu harus husnudhan dulu. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Jangan langsung mengatakan dia sesat ya akhi. Jangan mengatakan dia orang yang menyimpang ya akhi. Nah terus ngomong apa? Emang dia begitu? Ya kan dia saudara kita. Betul dia saudara kita. Minal muslimin. Betul dia muslim. Tapi dia di tengah-tengah muslimin masyhur dengan penyimpangannya, radikalis ini orang, pemahamannya sesat memang gitu loh. Dan informasi yang muncul dari dia sekarang ini ya seperti itu gitu loh. Ya sudah wassalam. Gimana orang seperti itu? Gak ada gunanya ada uh, memproses. Emang dia seperti itu. Sehingga jangan sampai salah dalam penerapan. Sekali lagi untuk yang disebutkan oleh mu'alifin ikhwan <clears throat> terkait dengan muslimin secara umum yang dia masturun namanya. Mastur itu tidak masyhur dengan kejahatannya. Muslim biasa. Maka dia muslim. Dihormati, kita muliakan ketika muncul hal yang kurang tepat, kurang patut pada dirinya. Yang pertama husnul dulu. Kasih opsi-opsi kemungkinan yang terbaik dari ucapan dia. Kasih ulur. Baru yang kedua, cross check, langsung konfirmasi, kalau tabayun, tasabut, iya atau tidak. Ketika iya, muncul perbaikan dan menasehati. Tujuan kita perbaikan untuk dianya, kebaikan untuk dianya. Apalagi dia seorang yang di atas sunnah, salafiyin, al sunnah, apalagi orang yang di atasnya lagi, orang yang punya kedudukan, orang yang punya martabat dan segala macamnya, semakin tinggi keadaan dia, semakin mulia keadaan dia, maka harus dikasih proses seperti ini. Barakallahu Ketika dia, dia salah, langsung ditegur, dinasehati. Ketika dinasehati, akan kelihatan ini orang baik ataukah orang yang jelek. Ketika dia orang baik, akan segera bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala uh, dari kesalahan-kesalahan dia dan tidak bakal dia kekeh pada penyimpangannya atau batilnya atau kesalahan dia barakallahu fikum <clears throat> Ada huwa dipahami baik-baik Ngoten <clears throat> nggih? Hadza huwa. Satu lagi karena belum suruh. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan, pertemanan, berukhuwah ma'rifatu ismil ikhwan wasmi abaihim li'alla tuqassira fi huquqihim kita harus kenal namanya kenal nama bapaknya keluarganya supaya jangan sampai kita kurang dalam menunaikan hak-hak mereka ini uh, persahabatan karib ukhuwah yang kuat erat antara kita dengan fulan atau dengan teman-teman kita, sahabat kita atau ikhwah-ikhwah kita. Lain pembahasan kalau kita interaksi dengan banyak orang di luar sana. Kadang kita nggak tahu nama mereka saking banyak yang kita temui. Yang penting kita baik, muamalah yang bagus dengan mereka, ketemu dengan mereka tegur tegur sapa, salam yang bagus, akhlak yang mulia kepada mereka. Khair masya Allah. Kalau kepingin lebih dekat lagi kepada orang tersebut, ini poin berikutnya. Namanya siapa? Asma Sinten. Oh nama saya Fulan, Ibnu Fulan. Saya yang pundi, dari mana? Saking Brebes. Brebes pundi? Oh, saking Bulakamba. Bulakambane pundi? Yang nggih saking kemuning oh kelubut j kenal kan gitu oh saya punya teman di kelubut kenal sama Pak Fulan gitu oh ini ku tetanggi ini ku oh alhamdulillah salam gini Pak Fulan lo jadi jenengan sinden, saya Fulan Fulan saya dari Tegal Tegal di, gitu. Tegalnya mana kalau Tegal kota niku lep dekat sama mana? E, eh, dekat sama Masjid Agung kan. Oh iya, saya juga punya teman di daerah sana. E, tahu nggak tempat ini? Oh iya, saya tahu tempat itu. Oh, kenal. Semakin erat. Nonton nggih? Terlebih lagi ketika memang sudah sahabat karib, konco lawas, teman lama, teman karib, ikhwah, maka harus tahu siapa namanya, dari mana orangnya, secara global terkait dengan dia dan keluarganya, supaya kita bisa memberi hak mereka sempurna, jangan sampai kurang gitu. Hmm? Sahabat karib, ngomongnya konco lawas sahabat karib. Siapa nama temenmu? Sopo yo? Pali ya korek. Sopo yo? Loh, Nah, katanya sahabat karib. Masa gak tahu namanya? Lah itu pokoknya ketemu aja ketemu, sharing-sharing, jagongan, cangkruan gitu. Gak pernah tanya nama. Nah kalau ketemu ya apa? Ya kalau wajah saya kenal, nama saya enggak tahu. Dari mana asalnya? Lah itu seringnya dia ke sini, saya enggak pernah ke rumah dia. Iku jadi bukan konco lawas. Itu bukan namanya sahabat karib. Ada sebuah asal dari kalangan salaf menilai tentang persahabatan karib model seperti ini. Tahu wajah nggak tahu nama. Itu dikatakan sama mereka itu namanya ma'rifatun nuki dengan kaf. Ma'rifatun nuki. An-nuki mohon maaf ya. Ahmak goblok itu namanya kenal kenalnya orang goblok. Dijelas sama para ulama salaf. Kenapa dia katakan bodoh? Itu sahabat karib kamu. Teman dekatmu, sahabat karibmu. Itu ikhwah dekat kamu yang kamu biasa sama mereka. Muamalah sama mereka gitu loh. Ngobrol sama mereka, ketemu sama mereka. Berangkat taklim sama mereka, kadang kerjaan juga sama mereka. Wis hari-hari sama mereka kok gak ngerti jenenge. Itu namanya ma'rifatun nuki. Mohon maaf di agak, agak, agak keras ancamannya. Goblok. Itu namanya ada orang bodoh. Gak tahu, siapa ini kan diketahui itu siapa ini? Gak tahu saya namanya. Astagfirullahaladzim. Maha kata Kenali namanya supaya kita bisa memberikan hak mereka yang terbaik. Ini namanya fulan, ibnu fulan, al fulani. Dia dari sini, orang tuanya tuh ini ini, itu rumahnya, masya Allah. Beliau begini begini begini. Itu konsepnya situ mendekat Antum tahu betul siapa dia. Dia tahu betul siapa antum. Kan begitu. Itu namanya ikhwah persahabatan. Tujuannya semakin kenal dan semakin erat peng, pengenalannya dan untuk menunaikan haknya masing-masing. Belum lagi safar, hmm. lewat sebuah tempat. Ini kayaknya keluwut ke, kan gitu ya. Antum Jawa Timur, mau Jakarta, lewat bawah gitu. Ke Bulakamba ke, eh Drat Maning ke, Keluwut ke, mesti ada pelabuhannya nih. Lah bener gitu. Kemutan langsung. Yang punya baterai di sini, saya punya teman di sini. Sempet hubungi atau mampir. Kamu tahu siapa dia, tahu di mana rumahnya. Sahib Karib mampir. Assalamualaikum. alam di rumah? Iya. Saya di depan kongsi. Duh, kok deket? Eh sini mampir. Enak langsung mampir ketemu Masya Allah Semakin erat persahabatannya Kangen, tidak lama ketemu dengan teman Mau kemana ini? Mau arah ke barat, hmm, Jakarta Mumpung ngelewati Geluwut ketemu sama itu Wah, lah, Semakin erat gitu Itu konsekuensi sebuah persahabatan Harus tahu namanya Nama orang tuanya Terkait dengan dia Supaya kita menemukan haknya mereka Ngoten nggih? Gak lucu. Temen hari-hari gak tahu jenenge. Hmm? Ini namanya siapa? Node Mas Komar. Mbonyo orang ngerti. Taunya dia rumahnya di situ loh, tapi gak pernah masuk rumahnya. Eh, kayaknya dia aduh deh, punya mobil dia, mobilnya teman Innova kayaknya nih. Ngono ae. Namanya siapa? Mbonyo orang ngerti. Hari-hari sama beliau. Katanya temannya beliau orang itu jenengi lucu kan itu namanya wagu ya mahaka kenal ya temannya mereka lain halnya kalau antum ketemu orang di mana gitu ya nggak pernah ketemu salaman biasa itu kadang kamu tanya nama dia kami ya gitu sebagai lebih dekat namanya siapa pak oh oh dari Subang ini pak monggo monggo monggo sudah gitu aja lupa Gimana lagi yang namanya juga ketemu sekali di sebuah tempat lupa gimana berarti itu baik sama orang. Tapi yang ini teman karibmu, sahabat karibmu harus kamu tahu siapa nama dia, siapa nama bapaknya, seluk-beluknya dia secara umum supaya bisa menunaikan hak mereka barakallahu Hada wabah, Realnya kenal benar ya Pak. Apalagi persahabatan dari mulai kecil sampai sekarang udah 30 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Mosok gak kadal jenenge rek. Ya. Barakallah itu. Hadza wallah. Belum membawakan sebuah hadis tapi dia dhaif kita baca. Faqad qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Berkata Ibnu Umar semoga Allah meridainya ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam altafit Suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat aku sedang menoleh. Fakallah beliau mengatakan ila ma taltafit. Wahai Ibnu Umar kamu noleh kemana? Kalau ila akhin li ana fintibari. Saya lagi noleh, tolah-toleh menunggu temanku, sahabatku, ikhwahku. Fakallah Rasulullah SAW beliau bertanya, "Idza ahbabta rajulan" fasalhu an ismihi wa ismi abihi wa jaddihi wa ashiratihi wa manzilatihi kalau kamu mencintai seseorang nggak ya, kau pengen dekat kau pengen erat kalau kamu kepingin mencintai orang kepingin karib sama orang jadi teman dekat kamu teman kamu yang karib Tanya namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, keluarganya di mana, rumahnya di mana. Tujuannya apa? Fa'in maridha fa'in maridha uddahu. Kalau dia sakit, bisa kamu cenguk. Wa in ista'ana bika a'antahu. Kalau dia minta pertolongan kepada kamu, kamu bisa kasih pertolongan kepada dia. Ini ya Ikhwan. Sehingga bukan sebagai hujah. Namun maknanya benar. Maknanya benar. Termasuk dalam e, hak-hak persaudaraan, hak ukhuwah, hak persahabatan karib, teman karib itu ini. Harus tahu siapa namanya, siapa nama bapaknya, keluarganya, terkait dengan dia, rumahnya mana. Namanya juga teman karib. Kalau tidak itu namanya ma'rifatun nugi. Maaf ya, ma'rifatun nugi. Kenal kenalnya orang goblok. atau jangan jadi orang goblok. Eh, konco batir sendiri nggak kenal namanya. Tahu nama. Itu kalau kau pengen dipererat. kau pengen jadi sahabat karib. Ya harus tahu seluruh beluk dia, namamu siapa gini-gini. Dia bahkan mungkin saking dekatnya itu tahu panggilan nama kecilnya. Karena gitu ya. Nah, namanya bagus bulan gitu. Tapi kamu tahu dia kalau kecil dipanggil siapa? Ngerti? Tahu semua kebiasaan dia. Lebih daripada itu, dia suka apa, suka apa, apa ini nggak suka. Tahu betul wataknya teman satu ini. Itu namanya persahabatan yang karib. Ketika yang lainnya manggil dia bulan gitu. Ya gitu. Ya dari jauh dia panggil Kan gitu. Kaget ini. Si si si si. Ini kok ada yang manggil saya dengan panggilan ini. Ini yang tahu cuman orang dalam, orang lama. Kangen dia dengan itu. Sopo yang manggil dia noleh gini. La ilaha illallah. Konco lawas. Itu akan beda. Wah, akan dirakul. Gimana kabarnya gitu. Dia itu. Yang bukan sahabat kita bakal kenal. Taunya nama ini gitu aja. Yang ini tahu nama kecilnya. Tahu nama belingnya. Dulu ketika masih nakal-nakal masih kecil itu ya suka main-main tahu nama itunya. Hmm? Kan? Ada yang tahu nama saya ini gitu. Ini hanya dua. Ima orang yang betul-betul sahabat karibku dia memanggil itu dikarenakan persahabatan manggil masa kecilku. Wah ima yang kedua ini orang nggak beres ini kepingin menjatuhkan kehormatan saya dengan memanggil nama kecil saya itu. tok Kamu tengok gak kenal sopo wah iki awat ini. Ada orang yang gak senang sama antum. Mungkin dia punya dapat informasi gitu ya. Langsung dioblak-oblak masa kecilnya antum yang mungkin dulu sering main, bukan anak nakal sering main. Apa kalau sering, kalau di namanya ngesut? Sini apa namanya? Main terus, dengan dimain terus. Namanya apa? Tanya tuh. Hah? Dolan baik. Main terus pokoknya. Tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam. Baru siang pokoknya tidur main terus. Namanya ngesut. Bahasanya ngesut. Bukan ngesot, ngesut. Hah? Kalau dia orangnya susah diatur, betik. Itu namanya apa? Hah? Kayak ikan wader. <laughs> Itunya gitu loh. Itu kan yang tahu kan teman-teman lamanya. Dulu ketika dia panggil A, panggil B gitu. Barakallahu Al-muhim hadza. Sehingga diperhatikan baik-baik barakallahu etika persahabatannya. Tujuannya adalah untuk semakin erat, semakin akrab, semakin rukun, semakin baik, semakin erat dengan orang, semakin akrab dengan orang, harus bisa memberikan hak-hak mereka lebih penuh lagi. Tapi yang paling penting yang pertama tadi ya Pak. Bersahabat itu bukan dikarenakan dia orang baik, orang soleh. Paling gampang kalau berteman, bersahabat, berukhuwah, bergaul, interaksi orang soleh, orang baik dalam perkara kebaikan. Sepakat itu. Tapi namanya persahabatan akan dituntut ketika mendapati teman kita itu salah atau kurang patut atau kurang tepat ucapannya perbuatannya. Ini yang membedakan. Ini teman karib atau dia orang yang sangat benci kepada kita yang yang punya niatan jelek kepada kita. Kalau dia teman karib akan diproses bagus. Husnudzon dulu, baik sangka dulu, terus konfirmasi, cross berita, tadabbur, baru kemudian nasihat dengan cara yang baik, arahan, perbaikan dengan cara yang baik. Oleh orang jelek, uh akan dibongkar-bongkar aibnya kita, dicari cari aibnya kita, perluaskan aibnya kita, merasa senang mendapatkan aibnya kita kayak dapat permata gitu, digoreng sana, goreng sini, habis semuanya.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 Barakallahu fikum.